أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yawmiddin Pemilik hari pembalasan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. اهدنا الصراط المستقيم Tunjukilah kami jalan yang lurus, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.